ta'ala pada kita berjihad nah ada bab ke-9 bahasan keutamaan berkira di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu pada nomor 22 dan 23 Nabi alaihi salatu wasalam memberitahukan dalam riwayat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban jika diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, juga Imam Ahmad dan Imam Al-Tabarani, rahimahumullah ta'ala. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namun dari sahabat Abu Umama, radhiyallahu ta'ala, Abu Umama al-Bari. Nah, ada beberapa amalan siapa yang melakukannya, maka dia dikatakan zaminan 'ala Allah mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah taala lafaznya lebih jelas ya. Dhaminan 'ala Allah hatta yatawaffahu Allah fa yudkhilahu jannah. dia memiliki jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ketika dia mati maka dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka ya tentunya ini adalah jaminan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjenguk orang yang sakit. Nah, yang ketiga pergi ke masjid di pagi hari dan sore hari untuk sholat berjamaah. Nah, yang keempat menasihati seorang penguasa untuk mendukungnya dalam kebaikan. Yang kelima, orang yang duduk di rumahnya di zaman fitnah dia duduk di rumahnya sehingga dia tidak menghibah, tidak mengundik orang lain. Kemudian amalan yang keenam dalam riwayat Abu Ya'la kharaja ma'a janazatin keluar mengantar jenazah ke kuburan Kemudian yang ketujuh, masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Nah ya, amalan-amalan yang ringan bagi siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali yang pertama, ya kecuali yang pertama yaitu bersih bersih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja jihad, mengerahkan semua kemampuan. Itu memang yang yang paling berat. Namun itu juga mudah dan ringan bagi orang yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain semua orang sakit wajar dan mudah. Pergi ke masjid juga demikian. Untuk sholat berjamaah mudah bagi orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menasihati penguasa, duduk di rumahnya, tidak menghibahi orang lain, nah, mengantar jenazah, nah, kemudian masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Maka ini adalah pintu-pintu surga. Ya, pintu-pintu surga. Karena siapa yang mengamalkannya mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada hadis kedua Dikatakan oleh Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mumdi rahimahullah wa an Abdullah ibni Ubshi Al-Qaz'ani radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل sahabat yang mungkin baru pertama kali kita dengar namanya Abdullah ibn Khudshi Ya, kalau Abdullah, Abdullah yang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, sering kita dengar. Ini Abdullah ibn Qubsi Al-Qat'ani radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan manakah yang lebih utama? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanun la syakka bi wa jihadun la hulula bi wa hajjatun mabruratun Amalan yang paling utama adalah kata Nabi sallallahu yang pertama iman yang tidak ada keraguan padanya. Imanun la syakka ya, iman yang tidak ada keraguan padanya Bagaimana yang Allah azza wa jalla jelaskan pada surat Al-Hujurat innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah kaum mukminin adalah orang yang beriman kepada Allah taala dan rasul rasulnya Summalam kemudian mereka tidak ragu. Iman dalam hati kita, terutama yang pokoknya, nah, jangan sampai ada keraguan. Harus kita benar-benar yakin apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada kudusan-kudusan Allah, iman kepada Allah dan kepada ya. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri kita tentang hal dan Iman la syakka bihi. Nah. Jihadun la Yang kedua. Jihad yang tidak ada hulul padanya. Hulul artinya mengambil sebagian dari penimah sebelum dibagikan. Al-Ghulul. Seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semestinya ya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan dalam dunia. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencari dunia. Namun kadang-kadang syaitan menggoda, di mana saja setan itu bisa menggoda. Nah, awalnya Mungkin demikian. Namun ketika lihat ya, nah, emas sebesar helm. ya, Nah, dan itu pernah terjadi di zaman para sahabat. Ya, di zaman para sahabat. Ketika mereka menyerang nah, Romawi, nah, mereka dapati di salah satu rumah dari orang-orang Romawi ada rumah apa apa namanya emas sebesar helm. Nah. Ya. Mas helm pun ada ya zaman itu dari dari kesi, baju kesi masuk penutup ke bawah itu namanya helm. Ya. Mas sebesar demikian ya, penutup ke bawah. Tentunya kalau tidak kuat iman, ya itu akan ya, disingkirkan dulu, disembunyikan. Ya. Berapa nilainya? Nah, dan Jihad yang tidak ada gulul padanya, tidak ada kemumpet, tidak ada penampil sebelum dibagi oleh panglima perang di akhir peperangan. Ini tentunya enam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jihad seseorang murni dan tidak ada hulul, meskipun melimpah ruang harta, lima rampasan, harta yang ditinggal lari oleh orang-orang kafir, namun dia tidak ambil sedikit pun. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Surat Ali Imran. Siapa yang mengumpat mengambil dulu dari ghanimah, nanti pada hari kiamat dia akan membawanya. Nah, ya. Kalau di zaman Bani Israel, di mana tidak dihalalkan bagi mereka ghanimah kalau ada yang gunung, kalau ada yang mengambil duluan dari ghanimah harta yang ditinggalkan oleh orang kafir, api tidak akan turun membakar ghanimah tersebut. Ya, api tidak akan membakar ghanimah tersebut. Karena kalau api datang itu pertanda jihad mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam Islam, ghanimah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui kelemahan umat ini dihalalkan bagi mereka al-ghanimah. Nah, jadi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjatul mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang penuh dengan birrun, penuh dengan kebaikan. La zidal, la khusuqa, wa Ya. Tidak ada perdebatan, tidak ada kefasikan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada pelanggaran. Muhaddatsun mabrurah. Haji yang mabrur. Yang itu tentunya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala dan itu amalan yang sangat besar. Haji pun juga sendiri demikian banyak godaannya, banyak cobaannya. Nah, ini tiga amalan yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam amalan yang paling afdal. Termasuk di antara yang afdal adalah jihad la ghulula fihi. Maka ini menunjukkan bahwa pahala jihad itu sangat besar, maka ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang belum ada jihad yang syar'i, maka niatnya lebih dulu. Ya, Barang siapa yang minta syahadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, dengan jujur dari dalam hati, akan disampaikan ke tempat kedudukan orang-orang yang masih syahid meskipun dia masih di atas kasurnya, masih tidak dalam bersihat. Kemudian ditanyakan selanjutnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ayyus sadaqati Asr?" Lantas apakah sedekah yang lebih utama? Ala zuhdul muqilli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekah yang paling utama itu adalah usaha yang keras dari orang yang punya sedikit. Dia punya sedikit, hasilnya dalam satu hari rata-rata misalnya dalam satu bulan kalau di rata-rata sehari 35 ribu misalnya ya 35 ribu berani dia menginfakkan 5 ribu setiap harinya untuk dia dan keluarganya 30 nah ini tentunya bisa ya nah sangat besar ya Nah, lima ribu dari tiga puluh ribu yang dia dapatkan setiap hari. Padahal kalau hitung-hitung hal lima ribu bisa disimpan untuk besoknya, ya. Tapi dia tidak. Dia simpan itu untuk akhiratnya. itu model Lain halnya dengan orang yang gajinya, ya, sesuai dengan apa rata-rata pendapatan penduduk Indonesia menurut hitungan Badan Statistik mungkin 3.500 dolar. Nah, kita nggak tahu gimana menghitungnya. Padahal di sana masih banyak sekali ya orang-orang yang penghasilannya tidak sampai. Nah, nah bahkan belum 1.000 dolar tidak sampai. Jadi apa namanya? Ya, 3.500 dolar. Dia berinfak tadi seratus bulan, misalnya dalam satu bulan masih banyak yang dia simpan. Ya, masih banyak. Atau yang 350 bukan 3500, 350. 3 juta setengah rata-rata penghasilan penduduk Indonesia menurut hitungan BPS ya. Nah, dia berinfak 100 ribu, 200 ribu, lebih ringan, nilainya lebih kecil, meskipun jumlahnya lebih besar, namun orang yang itu, nah, ya, penghasilannya lebih besar. jujur mungkin itulah sedekah yang paling afdal. Nah, sedekah yang paling afdal. Nah, ada bak waktu ya, keuntungannya mungkin sehari lima puluh ribu, namun dia minimal 3000 ya. belum kayak kotak yang dia bikin sendiri kotaknya ya, meskipun diminta oleh anaknya yang baik kemudian dari hasil dalam kotak itu sebulan berapa mungkin sampai 300 ribu di disedekahkan diwakafkan ke masjid nah itu sebenarnya ya amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah musik itu allah Kemudian ila ma'ayyul hijrati afdal. Hijrah manakah yang lebih utama? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man hajara ma harramallah." Hijrah yang paling afdal adalah orang yang menjauhi menghijrai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kata hijrah itu asal maknanya meninggalkan. Ya. Di awal Islam menjadi satu kewajiban dan menjadi satu keutamaan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, namun setelah pas ke Mekah hijrah sudah berakhir, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah sudah berakhir, namun hijrah secara umum meninggalkan negeri kekafiran, negeri kesyirikan menuju negeri Islam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah itu tetap disyariatkan. Ya. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah para ulama yang mengarang dalam akidah dan al-hijratu madiyatun ila qiyamah. Hijrah itu selalu terus disyariatkan sampai datangnya hari kiamat. Jadi ketika ada di sana seorang muslim yang tidak bebas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di tempatnya, maka dia berkewajiban untuk hijrah. Apakah bergabung dengan saudara muslim yang lain, atau pergi ke hutan, pergi ke padang pasir, pergi ke pantai, misalnya hidup sendirian di sana untuk bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua hijrah syar'iyyah yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang paling afdal. Baik, qila wa ayyul jihadi afdal? Ditanyakan selanjutnya manakah jihad yang paling afdal? Jihad yang paling utama itu seperti apa? Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahada al-musyrikina bi nafsihi seperti apa yang paling utama kata Nabi alaihi salatu wasallam? Orang yang berjihad melawan kaum musrikin dengan jiwa dan hartanya. Nah, Orang yang berjaya dengan jiwa dan hartanya. Dia bisa membiayai dirinya sendiri, tidak dibiayai oleh orang lain, dan dia juga pergi sendiri dengan jasadnya, dengan badannya ke medan jihad, mempertaruhkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang paling afdal. Karena di sana ada orang yang berjihad dengan badannya, namun karena dia tidak punya dia dibiayai oleh orang lain. Ya, itu juga satu amalan yang positif, satu amalan yang memiliki keutamaan. Di sana ada orang yang berjihad dengan hartanya, dia kaya, namun dia tidak pergi sendiri ke medan jihad. Dia membayar orang lain, membiayai orang lain untuk berjihad. Itu adalah utama juga mendapatkan pahala yang lebih utama dari keduanya yang pergi dengan hartanya sendiri dan jiwanya. Qala aqila wa ayyul qatl asraf. Berkaitan dengan jihad. Nah, tergulung seperti apakah yang paling mulia? Mati seperti apakah yang paling mulia? Dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab man ubriqa damuhu wa uqira jawaduhu orang yang ditumpahkan darahnya dia sendiri mati wa uqira jawaduhu dan kudanya kendaraan tunggangannya pun diselip oleh musuh ini ya terbunuh yang paling afdal paling utama dia sendiri tumpah darahnya, meninggal, mati, ya, dan kudanya pun okhir juga dibunuh, disembelih oleh nah, musuh. Ya mati bersama kuda tunggangannya. Jadi yang paling optimal. Maka ya, kalau kita ambil dari hadis ini tentang jihad, jihad sendiri ketika tidak ada hulul merupakan amalan yang paling utama. Kalau orang pergi dengan hartanya dan jiwanya itu semakin utama. Kalau dia mati di medan pertempuran itu semakin utama lagi, apalagi hujannya juga ikut mati bersamanya karena dibunuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang membunuh majikan kuda tersebut. Hadis ini sahih dikatakan oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai rahimahullah taala jadi di lapas beliau dan lapas Alimah Menasai lebih sempurna. Nah, hadis yang kedua pada pertemuan kali ini hadis nomor 25. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد المشرك جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم رواه أحمد واللفظ له ورواه والفرقان والطبراني للكبير والأوسط والحاكم وصحح إسناده dari sahabat Ubadah ibnu Samit semoga Allah Taala meridainya. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jahidul muslim jahidu fi sabilillah Orang hilang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang itu. Nah, perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah al-jihad bi sabilillah. Artinya dengan kata dari sabilillah, jihad itu benar-benar sesuai dengan kaidah syariat. Tidak ngawur, tidak menuruti hawa nafsu, tidak karena dendam, tidak karena nah, dia pemberani dan sebagainya. Ya, lihat sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Baik dari jihad, karena sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jihad di jalan Allah itu babun salah satu pintu min abwabil jannah dari pintu-pintu surga. -pintu Ya. Salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Pintunya ada delapan. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam dalam keutamaan um, wudhu. Ya. Nah. Baik. Salah satu pintunya adalah babul jihad. Pintu yang lain babul riyad. Ya. Nah. Dan banyak pintu-pintu yang lainnya. Final jihad dari tadi sudah sana babun Abu Amir jannah. Jihad itu ya biar di jalan Allah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan yang lain. Nah, dari al jihad, beliau katakan yumdillahu tabaraka wa ta'ala bihi dengan jihad itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari al-hammi wal ghammi keluh kesah dari dalam hati kesedihan, kecemasan, ketakutan dan sejenisnya. اللهم سيدا نافعا وجنة jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di samping merupakan bab min abwab jannah. Di samping merupakan pintu dari pintu-pintu surga. Keutamaan yang lain Allah akan menyelamatkan dengan jihad Ya, orang yang melakukan jihad Allah mengamalkan dia dari al-ham wal ghom Ham kalau kita berkaitan dengan apa yang akan datang. Masa depannya bagaimana? Mungkin orang takut, khawatir, demam, dan sebagainya dan ya, menghadapi masa yang akan datang wa era globalisasi dan sebagainya ya bagaimana nanti persaingan untuk mencari uang dan sebagainya. Orang yang kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluh kesah berbagai macam kesulitan dalam pikiran berkaitan dengan masa yang akan datang. Allah kesedihan keluh kesah berkaitan dengan masa lalu. Ya, Kadang-kadang demikian orang kalau ingat masa lalunya, orang sedih, terbawa-bawa mimpi. Mimpi-mimpi yang jelek, na'udzubillah. Kalau tidak segera lagi yang seperti itu bisa menjadi penyakit kejiwaan. Ya? Nah, demikian juga, demikian juga kesedihan berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Semasa takut, khawatir, dan sebagainya. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan dari dua kesedihan tersebut. Maka, nah, ya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memiliki hati yang lapang, memandang dunia ini dengan penuh ketenangan, meskipun barangkali menurut orang lain dia orang yang paling menyedihkan. Ya. Namun dia dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan dan hari-hari yang akan datang dengan penuh keyakinan. Ya. Penuh ketabahan, penuh kesabaran dan tidak takut menghadapinya. Ini ya, maka sila sisa itu kelemahannya sangat banyak. Hadis ini sahih li ghairihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Al-Hakim rahimahullah taala. Jadi ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya, maka pada hari ini kita mendapatkan keutamaan. Nah, penjelasan kata manusia bahwa dia adalah bin min abwabil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari al hamdi wal ghammi. Tentunya baik orang itu mati di medan jihad maka dia bergembira dan langsung mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dia bisa pulang kembali ke istri dan anak-anaknya ya sehingga untuk mengira merasakan uh, kehidupan di selanjutnya dia bebas dari al-hambal kesedihan, keluh kesah berkaitan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, hadis ke-26, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matal mujahidi mujahid fi sabilillah kamatal qanit as-sa'im la yaqulu salatan wa la siyamah حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم من غنيمة أو أجر أو يتوقاه فيدخله الجنة Nah, dari Abu Hurairah semoga Allah Taala meridainya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang tegak berdiri dan selalu berpuasa, tegak berdiri sholat dan selalu berpuasa. Dia tidak pernah berhenti dari sholat, tidak pernah berhenti dari puasa, sampai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke keluarganya dengan membawa ghanimah atau pahala. Atau dia diwafatkan oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Hadis Hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah taala. Nah. Jadi itu juga ada hadis yang sama yang hadis dalam Sahih Sahih Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang besar dari jihad di sabilillah selama dia berjihad dia seperti orang yang terus sholat dan terus berpuasa sampai dia pulang ya, sampai dia pulang. Jadi meskipun dia tidur, meskipun dia makan, itu dinilai berpuasa. Meskipun dia tidak sholat, dinilai sholat terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dalam jihad itu sampai kembali ke rumahnya. Ya. Sejak berangkat sampai kembali ke rumahnya. Tetap dalam hitungan atau mendapatkan pahala seperti orang yang sholat terus tidak pernah berhenti, berpuasa terus tidak pernah berbuka. Hadisnya diriwayatkan dari Ibn rahimahullah taala dan Syahbani mengatakan hasan sahih. Hadis ke-27 Qala wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت ya dari sahabat Mu'ad bin Anas semoga Allah Ta'ala meridai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang wanita sahabiah yang datang kepada beliau kemudian sahabiah tersebut sahabat wanita itu mengatakan Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Intalaka zawji ghaziyah. Suamiku pergi untuk berjihad. Wa kuntu aqtadi bi salatihi ila shalla. Wa bi fi'lihi kulli. Jadi salah satu teladan bagi ya kaum mu'minah, wanita muslimah. Suaminya pergi jihad, bukan nangis terus ya. Bukan di dimodeli sampai sobek bajunya. ya, bukan di halang halangi pura-pura sakit. Ya, bukan. Nah, demikian. Dia relakan suaminya pergi kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah kewajiban dan di situ akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang kali ini mengatakan demikian, suamiku pergi berjihad dan dulu aku biasa meneladaninya dalam sholat apabila dia sholat. Wabimi kulli dan semua perbuatan baiknya. Nah, mungkin dia tidak sempat, tidak bisa belajar, mungkin bahkan tidak bisa baca tulis. Yang belajar adalah suaminya, ya, maka suaminya mempraktekkan apa yang dia pelajari ibadah dia di rumah Salat salat sunnah dan lainnya ya wanita ini demikian dulu aku mengikuti dia kalau dia sholat ya saya jadi makhluknya kalau dia melakukan hal yang baik dia membaca Al-Quran dia pun juga membacanya semua kebaikannya dia ikuti ditirukan. Maka demikian bagi bapak-bapak ya, kita harus menjadi contoh yang baik bagi istri dan anak-anak. Ketika di rumah, di luar rumah pun juga demikian. Nah, dan ya kepada istri pun juga demikian ajak mereka ya untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hal yang baik semaksimal mungkin. Nah, Dulu ya aku meniru suamiku kalau dia sholat dan dengan eh, meniru aku menirukan semua perbuatan yang baiknya. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, dianalik, bi amali muni amalahu hatta yati. Beritahukan kepadaku amalan yang menyampaikanku kepada amalannya sampai dia pulang. Jadi dia wanita ini ingin terus ya berlomba dengan suaminya dalam kebaikan. Sekarang dia pergi berjihad. Saya tidak bisa pergi berjihad. Amalan apa yang bisa menyampaikan aku kepada amalannya? Untuk menyamai amalannya. Sampai pulang. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atas tabiyyina أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكر الله تعالى Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia apakah kamu mampu untuk berdiri terus dalam sholat tidak pernah duduk, berpuasa terus tidak pernah berbuka, berzikir terus kepada Allah tidak pernah berhenti, sampai dia pulang. Nah. Jadi amalan yang sama dengan jihad. Secara zahiriahnya demikian. Karena wanita itu tadinya pindah, ditunjukkan amalan untuk menyampaikan suaminya, dan Nabi SAW menjawab demikian. Namun nanti di akhir hadis ada tambahan penjelasan. Qalat wanita itu mengatakan, Ma'utiku hada ya Rasulullah. Aku tidak akan mampu melakukan hal ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi law tuwfihi ma balaghatil ushra min amalihi." Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, zat yang diriku berada di tangannya, lalu ini kalau seandainya kamu diberi kemampuan, kalau seandainya kamu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal itu, maka lah muslim usra Kamu tidak akan mencapai sepersepuluh dari amalannya. Hadis ini pada yang ini diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ditandai hadis ini menunjukkan betapa giginya mereka para wanita sahabiah untuk berlomba-lomba dengan para sahabat selagi. Ya, ini menunjukkan juga bahwa memang jihad itu tidak ada apa yang menjamainya. Dan di situ orang harus berhenti. Dari Rasulullah Yusihi Mayyada. Ya, itu adalah anugerah dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lelaki mendapatkan kelebihan ya, kaum lelaki mendapatkan kelebihan dibolehkan bagi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah. Nah, kaum wanita tidak usah diri. Harus menerima itu dengan baik. Mereka ada amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan secara umum, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, yang Nabi Sallallahu Alaihi beritahukan di sana, tidak مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما Apabila seorang hamba bepergian atau sakit, maka akan dituliskan baginya apa yang dia biasa lakukan dalam keadaan sehat dan di rumah. Yang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sihirahimullah Ta'ala ya, dalam Bahjatul Qulubil Abrar menjelaskan hadis ini yang setiap orang yang terhalang dari suatu amalan yang padahal dia ingin melakukannya maka dia mendapatkan masalah amalan yang dia tidak dia tidak bisa lakukan itu karena halal dan haram. Wanita apabila dia ikhlas menerima syariat dari Allah bahwasanya dia kami adalah para wanita bukan kami di rumah ya Ikhlas demikian pergi eh, dua suaminya ke Medan Jihad dia ikhlaskan meskipun anaknya 12 ya, setahun punya anak dari 12 tahun yang paling besar kemudian setahun setahun setahun setahun sampai yang paling kecil baru umur satu bulan kita. Betapa repotnya kita bayangkan ya. Bahkan mungkin tidak bisa dibayangkan repotnya. 12 anaknya nggak punya pembantu Ya. Nah, namun kalau dia ikhlaskan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Di samping ada saya Nabi sallallahu ya, orang yang mengurusi wanita-wanita mujahidin dengan baik sama dengan orang yang berzina. Ya. Nah, jadi bagian sosial, divisi sosial, ya, yang mengurusi wanita-wanita yang ditinggal dilihat oleh suaminya. Ya. Kan habis dibelikan, air dalam habis diangkat, ya, berat habis atas dibelikan, dicarikan donor dan sebagainya, diurusi dengan baik. Ya, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita yang tunduk dengan suaminya juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan ikhlas, ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia atau wanita ini mampu melakukan tadi misalnya, kata Nabi SAW tidak bisa menyapai sepersepuluh dari amalan orang yang bersih. الجهاد في سبيل الله ذروة سنة الإسلام jihad jalan Allah puncak tertinggi dari amalan dalam Islam. kan? yang ketiga hari dari dalam jihad dan keutamaan yang sangat besar. Nah mari kita pupuk niatan yang baik yang ikhlas dalam hati kita. Kalau ada kesempatan, mari kita berjihad di jalan Allah dan mari berdoa meminta asyhadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menyampaikan kita ke derajat mereka. Nah, dari dulu yang kita pada malam hari ini. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.